Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur tinular Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. seri ke-298 ini didukung oleh para pemain Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Kuritno Tunggal sebagai Pranayam, Suherman sebagai Kibuyut Kalacika, Rifki sebagai Kilat Bahu, Beni sebagai Rawis, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Maka demikianlah berita tentang perampokan di rumah Kipuyut Kalih Asem menjalar bagaikan wabah penyakit menular. Hampir seluruh warga desa Kalih Asem, juga warga desa yang lain, membicarakannya dengan hangat. Apalagi pagi harinya, kembali orang-orang desa menjadi geger. Banyak di antara warga desa yang hidupnya terlantar, tiba-tiba seolah-olah mendapat rejeki nomplok dari langit. Dengan kirangnya, mereka memunguti uang kepeng yang berserakan di halaman rumahnya masing-masing. Seperti yang baru saja dilakukan dua orang warga desa Kalih Asem. Setelah memunguti uang kepeng, mereka kemudian menghitungnya di dalam pondok. Oke, ini benar-benar rezeki nomplok. Iya. Aduh, Mudah-mudahan pendekar bunga putih itu benar-benar ada ya Nyai ya. kalau memang demikian, rakyat kecil akan merasa gembira. Kita semua akan memperoleh harapan baru nih. Selama ini kita hidup tertindas di bawah tekanan aku Lungayan. Keringat kita diperas siang dan malam, tapi kita tidak pernah menikmati hasilnya. Uh, akhirnya disedot habis pegundal-pegundal aku ayan termasuk kepala desa kita sendiri ya Nyai ya. Iya, mudah-mudahan saja Ki. Di antara sekian banyak orang-orang yang merasa takut, pasti masih ada yang berani. Di antara kaum pendusta, pasti masih ada yang berhati jujur. Kalau memang pendekar bunga putih itu ada, eh para dewata pasti akan melindunginya. Sebab ia berjuang bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kita, Ki. Untuk membela kepentingan kita, orang-orang lemah yang hidupnya tertindas. katakan ini Hari sudah siang, Mayura. Hmm. Cepat, bersihkan tubuhmu di halaman belakang. Kok ini bagaimana? Tidak pantas seorang gadis bermalas-malasan begitu. Oh, aku masih mengantuk, Kak. Badanku pegal-pegal. Aku merasa sangat letih. Iya, aku juga merasa letih sekali. Mungkin karena semalam kita tercekam oleh suasana yang menegangkan. Kak, Aku kira sekarang ini desa Kaliasem sudah geger. Ya, mungkin beritanya sudah sampai ke telinga aku Wulungayan. <laughs> Aku senang jika mendengar aku Wulungayan kebakaran jenggot. Iya, mengesankan juga pengalaman kita semalam. Iya. Aku senang petualangan seperti ini, Kak. Aku ingin mengulanginya sekali lagi, sekali lagi, dan sekali lagi. Kita baru mulai, Mayura. Malam-malam berikutnya, akan menyusul pengalaman kita yang lebih seru. Aku senang hidup penuh tantangan seperti ini. Ah, oh, rasa-rasanya aku benar-benar merasa hidup. Oh ya kak, siapa yang membunuh kepala desa Kaliasem? Paman Pranayam. Hmm. Ya, kepala desa itu berusaha memberikan perlawanan. Akhirnya Paman Pranayam dapat merobohkannya. Kalau saja dia tidak melawan dan membiarkan harta bendanya kami bawa, dia pasti masih selamat. Ah, tapi sudahlah. Itu sudah menjadi bagiannya. Siapa itu? Oh, Paman Pranayam. Ada apa, Paman? Cecunguk-cecunguk peliharaan aku Lungayan. Datang kemari Nawamalini. Oh. Kalian tidak perlu takut. Tenang-tenang saja. Ah. Biar aku dan Kibuyut Kalacika yang akan menghadapi mereka. Paman, Pasti ada yang bernama Kilat Bahu dan Rawis. Aku sudah pernah bertemu dengan dua orang itu, Paman. Ah, aku benci melihat wajah mereka. Mereka suka berbuat kasar. Apakah mereka sudah datang sekarang, Paman? Mereka sedang dalam perjalanan menuju kemari. Kibuyut Kalacika melihat mereka berkuda dari atas dinding tebing sungai Pedanten. Sebentar lagi mereka pasti akan tiba. Kalian bersiap-siap saja. Benar apa yang dikatakan Pranayam. Sebentar kemudian terdengar derap puluhan ekor kuda semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya, orang-orang berkuda itu memasuki halaman rumah kediaman Kipuyut Kalajika. Maaf Ki Buyut, kami terpaksa datang kemari. Bukankah kau ini kilat bahu, ha? Dan bukankah kau rawis? Siapa yang memaksa kalian datang ke rumahku, ha? Kami disuruh aku ulung ayam untuk menanyakan sesuatu kepada Ki Buyut. Oh, silahkan, silahkan Rawis. Kalian mau bertanya soal apa? Tapi ingat, aku tidak mau bicara soal sawah lagi. Aku bersedia menjadi orang miskin, tapi aku tidak mau kehilangan sawahku. Biarlah aku menjadi petani miskin, asal masih mempunyai tanah untuk menanam padi. Wah, jangan khawatir kibuyut. Kami tidak akan mempersoalkan sawah. Kami datang untuk urusan yang lain. Oh, silakan. Kalau memang bisa, ya aku bersedia membantu kalian. Apa yang ingin kalian ketahui? Tunggu dulu. Siapa orang itu Ki Sepertinya dia bukan warga desa pendanten. Oh, memang bukan, Rawis. Dia ini keponakanku. Dia tinggal di sana, di desa yang jauh, di lereng Gunung Penanggungan. Hmm, apa dia sudah lama tinggal di sini? Ya, sudah lama juga. Sekitar tiga bulan. Apa kalian datang untuk mencari keterangan tentang keponakanku ini? Tidak, Kibuyut. Barangkali kau sudah mendengar berita perampokan semalam rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem dirampok dan kawanan perampok itu mengaku bernama Pendekar Bunga Putih. Ah, pendekar Bunga Putih. Aneh juga nama itu. Baru sekarang ini aku mendengar ada kumpulan bernama Bunga Putih. Orang yang mengaku bernama Pendekar Bunga Putih itu sudah berani berbuat ugal-ugalan di wilayah kami wilayah kekuasaan aku Wulungayan. Dia berani merampok rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem, dan bahkan dia berani membunuh kepala desa itu. Ini sudah sangat keterlaluan. Hmm, begitu. Sayang sekali kilat bahu. Aku sendiri tidak tahu apa-apa soal pendekar bunga putih. Barangkali kau bisa mencari penjelasan pada orang lain. Cerita itu belum selesai, Ki Buyut. Masih ada lanjutannya. Oh, bagaimana lanjutannya? Jangan-jangan cerita selanjutnya lebih ruwet lagi. Ah, coba jelaskan, Rawis. Sejak dulu kau memang pandai bicara. Sekarang pun kau pasti sudah lebih pandai bicara lagi. Hmm, pendekar bunga putih ini mau sok-sokan Kibuyut. Barangkali dia memang hebat. Ia telah berhasil membunuh beberapa orang warga desa Kaliasem. Dan apa yang dilakukan setelah dia membunuh orang? Pendekar sok jago itu menyelipkan sekuntum bunga pendanten di telapak tangan korban-korbannya. Hmm, bunga pendanten, bunga putih, Inilah yang menjadi masalahnya, Ki Buyut. Waduh, waduh. Apa maunya pendekar bunga putih itu ya? Kok aneh sekali tinggal lakunya? Setelah dia membunuh korbannya, dia menyelipkan sekuntum bunga pedanten di telapak tangan si korban. Apa maunya ya? Terus terang, Ki Buyut. Aku Lungayan mencurigaimu. Kau pasti mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih itu. Loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh. Apa ini? Apa? Kok tiba-tiba aku ayam main tuduh begitu? Hah, tidak. Dia tidak boleh berprasangka buruk kepada sembarangan orang. Tanpa bukti. Apa buktinya coba? Bahwa aku mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih? Ibu Yud Kalacita. Hah? Dulu kau adalah pimpinan kami. Dulu kau terkenal dengan julukan pendekar Jana Pria. Setiap malam, dulu kau membawa kami merampok rumah-rumah orang kaya. Kemudian membagi-bagikannya. Iya, hasil rampokannya kepada orang-orang miskin. Tapi itu dulu, Ki Buyut. Ya, itu memang dulu, Rawis. Sekarang kau tahu sendiri bagaimana keadaanku. Bagaimana orang tua seperti aku ini Orang jompo seperti Kibuyut Kalacika keluyuran malam-malam untuk merampok rumah orang. Itu kan tidak mungkin. Rawis, nah, ayo turun. Sekarang kami terpaksa turun dari kuda Kibuyut. Oh, itu lebih baik kilat bahu. Kalau kau mau bicara dari atas kuda, sepertinya kau ini seorang pembesar kerajaan saja. <laughs> Ah, sedangkan pembesar kerajaan yang rendah hati, yang tahu bertata krama, tidak akan pernah melakukan hal seperti eh, itu. Sudah, Kibuyut. Jangan bicara terlalu banyak. Kau pasti mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih itu. Kau adalah bekas kepala desa Pedanten. Dan desa ini namanya Pedanten. Bunga putih itu juga bunga Pedanten. Semua ini pasti ada hubungannya, Kibuyut. Buyut. Hubungan apa, kilat bahu? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa aku tidak tahu menahu soal pendekar bunga putih? Bahwa pendekar itu menyelipkan bunga pedanteng di telapak tangan korban-korbannya? Ya, mungkin memang dia senang berlaku aneh. Atau barangkali dia mempunyai maksud-maksud tertentu yang tidak kita ketahui. Tapi kan bukan berarti aku mempunyai hubungan dengan pendekar itu, kilat bahu. Jadi kau tidak mau mengakuinya, Ki Buyut? Loh, loh, loh, loh. Bagaimana aku mau mengakui sesuatu yang tidak pernah kulakukan, Rawes? Kau ini bagaimana? Cobalah kalian ini bicara secara baik. Aku pasti akan melayani kalian juga dengan baik. Jangan asal main tuduh begitu. Dengar Ki Buyut, kami harus membawa keterangan yang berguna. Setelah kami tiba kembali di rumah kediaman aku Wulungayan. Loh, loh, loh, ya. Berikan saja keterangan apa adanya. Mengapa kalian susah-susah? Ah, kami tidak mungkin kembali ke rumah aku Wulungayan dengan tangan hampa, Ki Buyut. Pokoknya kau harus mau mengakuinya. Atau kami akan memaksamu untuk mengakuinya, Ki Buyut. Oh, jadi begitu ya. Hmm, kilat bau dan kau rawis. Jadi sekarang ini kau sudah menjadi kotoran yang menempel di telapak kaki aku lungayan. Kau sudah menjadi ketipal orang yang suka memeras keringat rakyat kecil. Hah, aku heran. Mengapa kalian bisa berubah menjadi seperti ini? Ingat kilat bahu. Ingat rawis. Jelek-jelek begini Aku ini dulu pernah menjadi pimpinan kalian. Kau tidak usah ikut campur urusan kami, Ki Buyut. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kami tidak menjadi anak buahmu lagi. Sekarang kami hidup sendiri-sendiri. Kau boleh tetap bermimpi menjadi perampok budiman. Sementara kami memilih hidup sesuai dengan selera kami sendiri. Mata kami sudah terbuka lebar, Ki Buyut. Tak ada gunanya mendirikan kumpulan seperti itu. Hanya membuang-buang waktu. Membuang-buang kesempatan dan tenaga. Cukup kibuyut Kau tidak usah bicara lagi. Sekarang kami ingin mendengar pengakuanmu. Akui saja kibuyut bahwa kau mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih. Dan selanjutnya kau akan kami bawa menghadap aku Bah! Tikus-tikus busuk. Kalian sekarang sudah menjadi tikus-tikus busuk. Pekerjaan kalian hanyalah menjilat ketiak aku Lungayan. Hah, memalukan sekali. Kurang aja. Orang tua ini rupanya ingin dibuat babak belur. Ya, iya, iya, iya, Debah, kau jangan ikut campur. Sabar. Kalian tidak usah terburu nafsu. Minggir kau. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Jika kau ikut campur, kau pun akan segera merasakan betapa kerasnya kepalan tangan kami. Eh, mau minggir atau tidak? Tidak sepantasnya kalian bersikap kasar seperti ini kepada orang tua. Apalagi seperti kalian akui sendiri. kibuyut Kalajika adalah bekas pimpinan kalian. Seharusnya kalian berlaku sopan sedikit kepada beliau. Kau tidak perlu menasihati kami. Kalau kau masih berdiri di situ, kami akan meringkusmu. Sudah, Rawis. Tunggu apa lagi? Tangkap orang itu. Mungkin dialah orang yang mengaku pendekar bunga putih. Tangkap dia. Ayo, tangkap orang ini. lakukan ini? Lepaskan orang itu! Dia tidak bersalah apa-apa. Setidak-tidaknya dia telah membuat kami penasaran, Ki. Itulah kesalahannya. Ayo cepat, ikat dia di bawah pohon. Empat orang pendekar maju ke depan, kemudian menyergap lengan Pranayam. Selanjutnya Pranayam diikat di bawah pohon dengan seutas tambang. Kilat bahu tersenyum puas, sementara Rawis melolos cambuk dari pinggangnya. Pada saat itu, Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi melangkah menghampiri Kipuyut Kalacika. Kipuyut Kalacika memberi isyarat agar mereka diam saja. Nah, bagus. Yang kuat mengikatnya. Sekarang lihat. Lihat Kipuyut. Keponakanmu ini telah berani kurang ajar kepada kami. Sekarang dia akan merasakan akibatnya. Dia pikir kami ini siapa? Hah? Dia orang baru di sini, Kibuyut. Dia belum tahu siapa kami. Dia belum tahu siapa itu kilat bahu. Siapa itu rawis. Siapa itu aku lunayan. Dan sekarang dia akan tahu. Hei, siapa namamu? Apa kalian perlu tahu siapa namaku? Setan alas! Kau tinggal menjawab pertanyaanku. Dan jangan malah ganti bertanya. Sekali lagi kau berani melakukannya, punggungmu akan segera remuk oleh ujung cambukku ini. Hei. Siapa namamu? Namaku Pranayam. Benar kau keponakan Ki Buyut Kalacika? Benar. Oh. Benar kau baru tiga bulan tinggal di sini? Hah? Benar. Dari mana asal? Dari lereng Gunung Penanggungan. Dan di desa apa kau tinggal? Desa Pamwatan. Hmm. Sekarang kau bisa menjawab lebih bagus. Kau pasti tahu. Karena kau tinggal serumah dengan Ki Buyut. Kau pasti tahu. Sekarang katakan, benar Ki Buyut kala Cika mempunyai hubungan dengan orang yang mengaku dirinya pendekar bunga putih? Ah, oh, bukankah Ki Buyut sudah menjawabnya? Eh! Ah, eh, eh, Sekarang aku minta kau yang menjawabnya. Benar Ki Buyut kala Cika mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih? Jawablah dengan sepatah kata saja. Ya atau tidak? Tidak. Coba ulangi sekali lagi. Iya atau tidak? Tidak. Coba minggir kilat bau. Biar aku bermain-main dengan ujung cambukku ini. Setelah dicambuk punggungnya 20 kali, barangkali dia akan memberikan jawaban yang berbeda. Minggir kilat bau. Lihat dia. Lihat. Ah, Aduh. Ah. Bagaimana rasanya ujung cambukku? Oh. Hmm. Enak bukan? Sekarang jawab pertanyaanku. Mudah-mudahan saja sekarang kau menjadi lebih bijaksana. Sambil memilin-milin cambuknya, Rawis berdiri tepat di hadapan Pranayam yang diikat di pohon itu. Dia berusaha mengorek keterangan dari Pranayam. Sementara itu, Kipuyut Buyut Kalajika, Putri Dewi dan Putri Raja Dewi menyaksikan dengan perasaan berdebar-debar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kilat Pahu dan Rawis terhadap Pranayam? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.